Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma ba'd kita lanjutkan syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Syekh Shalal Fauzan atsabahullah. Masih seputar keimanan seorang hamba. Perhatikan ya, yang punya kitab istimak, yang tidak punya kitab dengarkan. Masih seputar keimanan hamba. Keimanan hamba berkurang dan bertambah, tidak stabil. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kita lihat halaman 155 yang cetakannya sama, yang tidak sama dilihat syarah yang lanjutannya kemarin. Wa kadzalika biqaulihi man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika atqaful iman. Disimak itu. Seperti itu pula di dalam perkataan Rasulullah SAW, barang siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran ingkarilah, ubahlah dengan tangannya, lihat. Bukan diam seribu bahasa. Amnya, ingkari dengan tangannya. Kalau nggak mampu dengan tangan bagaimana? fa'ilam illam yastati' fa'bilisani Kalau nggak mampu dengan lisannya dakwakan. Ya akhi ini haram, ini mungkar, ini bid'ah, ini syirik, suarakan. Kalau antum sudah nggak bersuara lagi, nggak bisa lagi, mungkin antum di penjara atau mungkin antum disiksa. Nah, kalau bersuara membahayakan diri dan membahagiakan dirinya dan agamanya. Nah, tingkatan yang ketiga, fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau enggak mampu lagi dengan apa? Dengan hatinya. Wa dzalika at'aful iman. Engkaran dengan hati itulah selemah-lemahnya keimanan. Berarti kalau orang nggak ngingkari sama sekali, lah dengan tangan wala lisan wala hati berbahaya. Keimanan seakan-akan sudah tertabut. Paham ya? Jadi kalau orang nggak mengingkari kemungkaran, eh, sama sekali nggak mengingkari la dengan lisannya wala dengan tangannya wala dengan hatinya wala billah Allahumma salim salim berbahaya barakallahu fiik lihat ini ini menunjukkan bahwasanya iman itu apa ada kalanya berkurang ad iman eh, selemah lemahnya keimanan mengingkari dengan hati fadalla ala anan iman yad'uf maka ini menunjukkan bahwasanya keimanan itu yad'uf melemah perhatikan wa anna hunaka imanan kamilan bahwasanya di sana ada keimanan yang sempurna wa imanan naqisan wa dha'ifan dan di sana ada keimanan yang naqisan kurang wa dha'ifan lemah fa inkarul munkar bil qalb hadza adhul iman maka mengingkari kemungkaran dengan hatinya ini adalah selama-lamanya keimanan wa laysa wara'ahu iman di garis ini tidak ada lagi di bawah itu keimanan jadi kalau nggak mengingkari sama sekali, hatinya nggak mengingkari juga, nggak ada keimanan. Paham ya? Ada orang judi, minum minuman keras, mabu mabuan sudah nggak mengingkari dengan tangannya, wala dengan lisannya, malah hatinya senang. Nah, berbahaya itu. Dinilai apa? Nggak ada sedikit pun keimanan Allah. Karena mengingkari kemungkaran yang paling bawah, jangan apa tadi? Antum ah, Mengingkari kemungkaran yang paling rendah dengan apa? Dengan hati, hati. Ya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kata beliau, "Falladzi la yunkir biqalbihi laisa bimu'min ini." Ini digaris juga ya, biar antum enggak bingung ya. Dan maka orang yang tidak mengingkari dengan hatinya, maka dia bukan orang mukmin. Allahul musta'an. Jadi pengingkaran terhadap suatu kemungkaran, paham ya? Hukum asalnya ini. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri Roh Muslim. Dengan tangan kalau mampu, kalau nggak mampu dengan dengan apa? Lisan. Kalau nggak mampu dengan hati harus. Pengingkaran dengan hati adalah apa selama lamanya keimanan, menunjukkan iman itu naik dan turun, tidak stabil seperti orang-orang mur. murji'ah. Allahul musta'an. Kita berikut lagi. padahal ala anak iman yakwa wa yad'uf wa yazulu bil kuluniyah Allahul musta'an. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan kadang kala menguat, kadang kala melemah dan kadang hilang secara keseluruhan bayangkan itu. Wal billah. Karena fi riwayah sebagaimana dalam riwayat wa laisa wara'a dzalik minal iman habba khardal. Maka tidak ada lagi di balik itu, di balik apa? Di balik pengingkaran dengan hati tidak ada lagi eh, keimanan sekecil biji sawi pun. Itu paling terakhir itu. Pak ngingkarin hati. Kalau hatinya sudah mati nggak ngingkarin sama sekali, melihat kemungkaran diam aja. Eh, kemudian hati pun nggak ngingkari juga, paham ya? Hati-hati. Fahada dalilun ala anil iman yang kus wa yasir ila ad'af syai'in. Maka ini dalil menunjukkan bahwa iman itu berkurang dan menjadi eh, sesuatu yang paling lemah. Wal iyad billah. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah barakallahu fiikum. Kesimpulannya, keimanan seorang hamba naik dan turun tidak stabil. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Adapun yang mengatakan iman itu stabil, sempurna terus seperti imannya Jibril dan Mikail itu kelompok sesat. Kelompok apa tadi? Murtiah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya, bahwasanya iman naik terus atau turun terus? Naik terus. Turun terus. Atau naik turun? Naik turun. Naik dengan apa? Ketaatan. Turun dengan apa? Kemaksiatan. Itulah harus sunnat wal jamaah. Allah alam suwab. Walhamdulillah.